selamat mendengarkan. Balpirik dan Karol Superbill mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Menara Ayu. Ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandeng. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. seri ke-25 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Peggy Paliama sebagai Wali Kadep, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Susi sebagai Mesin, dibantu oleh Ucok, Siska dan Darga dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik Dewi Pangga melangkah terseok-seok di jalan-jalan desa Pongki. Dia merasa ketakutan. Dia tahu bahwa sangat berat untuk hidup di tengah masyarakat bebas. Dia pernah merasakannya. Bahkan dia pernah terancam nyawanya karena kelaparan di tengah jalan. Dan sekarang Arya Dwi Pangga menghadapi persoalan yang sama. Persoalan perut, persoalan sesuap makanan dan seteguk minuman. Siapa kau? Mau apa? Ada keperluan apa? Uh, maaf, Pak. Saya mohon bantuan Bapak. Setiap orang datang minta bantuan. Mereka pikir aku ini Dewa Brahma. Hei, eh, bantuan apa yang kau inginkan? Ampun, Pak. Saya membutuhkan pekerjaan. Kau mau bekerja apa? Huh? Melihat saja kau tidak bisa. Mau kerja apa? Eh, sudahlah. Cari saja pekerjaan di tempat lain. Kau datang hanya akan membawa sial. Aku tidak bisa menampungmu di rumahku. Cari di tempat lain sana. Arya Dwi Pangga menangis di dalam hati. Sementara itu jauh di dalam perutnya rasa lapar mulai menggerayangi. Kerongkongannya terasa kering dan keringat dingin mulai keluar. Arya Dwi Pangga meninggalkan halaman rumah warga desa Pongging, kemudian kembali menyusuri jalanan berbatu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Syair. Ya, syair. Dia mempunyai keahlian membuat syair. Oh. Iya, aku mempunyai keahlian. Iya, begini-begini aku masih mempunyai keahlian yang tidak semua orang memilikinya. Aku dapat membuat syair. Nah, siapa tahu aku dapat menjual keahlianku membuat syair. Baiklah, aku akan mencobanya. Setitik harapan muncul di lubuk hati Arya Dwi Pangga. Dia mempercepat langkahnya Tak lama kemudian dia sudah sampai di depan sebuah warung minum. Ah, permisi Pak. Syair yang dapat mengetuk hati setiap sambil menggendong setumpuk penderitaan. Air matamu sudah kering Sirna dihisap panasnya hawa bumi manusia. Keringat bercucuran, membasuh tubuh kotor berdebu, membasuh dosa-dosa di masa lalu. Menangislah jika kau masih bisa menangis, dan tersenyumlah jika kau masih bisa tersenyum. Tertawalah sepuas-puasmu, mentertawakan penderitaanmu sendiri. Ambillah cermin Tataplah wadimu sesungguhnya. Wajahmu kuyu layu. Apa yang kau bicarakan ini, Hei Gembel Sintik? Uh, eh, maaf, Bu. Saya baru saja membacakan sebuah syair. Ah, syair? Apa itu syair? Dapat membuat perut menjadi kenyang? Apakah dia dapat membuat orang menjadi kaya, ha? Uh, maaf, Bu. Syair hanyalah sekumpulan kata-kata. Tapi orang dapat belajar banyak dari sebuah syair. Tai kerbo, tai kucing bau asem. Aku tidak butuh sair. Aku ini orang dagang. Aku butuh keuntungan dan bukan setumpuk kata-kata kosong. Hah, sudahlah, pergi sana. Makan sairmu. Tapi Bu, sair saya tadi sangat bermutu. Apakah ibu tidak dapat menangkap sari-sari pelajaran di dalamnya? Masa bodoh dengan sair-sairmu itu. Orang lagi susah, disuruh mendengarkan sair-sair susah. Setiap hari kita-kita ini, orang kecil ini sudah susah. Jangan membuat sair yang susah-susah. Buatlah sair yang bersemangat, yang gembira, yang dapat membawakan harapan-harapan baru. <laughs> Syair apa itu tadi? Merangkak di malam gelap sambil menggendong setumpuk penderitaan dong ceritaanmu, mirip penderitaanmu itu. Kau pasti hanya kerja, mau enaknya sendiri saja. Sepi. Kembali Arya Dwi Pangga menangis di dalam hati. Hatinya mencerit. Hatinya terluka. Hatinya sakit bagaikan disayat-sayat sempilu. Perlahan-lahan dia melangkah dengan kontai meninggalkan warung minuman. Tapi dia masih ingin mencoba sekali lagi. Dan untuk itu dia mempersiapkan syair yang lain. Syair yang membawakan suasana riang gembira, penuh semangat dan Arya Dwi Pangga berjalan tertatih-tatih menuju sebuah rumah minum yang lain. Permisi, Pak. Syair adalah barang yang langka. Sekalipun hanya sekumpulan kata-kata, syair syarat mengandung pelajaran yang berharga. Dalam kesempatan ini, saya ingin membacakan syair untuk Bapak dan untuk siapa saja yang sempat mendengarnya. Matahari bersinar cemerlang. Permukaan telaga berkilau-kilauan. Hidup terasa nyaman. Udara segar dan semua kesulitan bergerak menepi. Dewa Wisnu turun ke muka bumi membagi-bagi keadilan kepada sesama hidup. Negeri aman sentosa, subur makmur ada orang susah. Tak ada pengangguran, anak sawah, mulai air yang turun dari langit, air yang membasuh kehidupan ini dengan kesegaran abadi. Bulan muncul di ranting-ranting pohon. Seorang bapak menembangkan sebuah kidungan untuk anaknya. Dan seorang ibu menjahit pakaian di dalam biliknya. Alam tenang, perampok-perampok bertobat, Para penjahat menyarungkan pedang dan menyerahkan diri sambil merintih-rintih minta diampuni. Orang-orang kaya murah hati, raja bersikap adil dan bijak, para pejabat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat, dan rakyat menjalankan tugas dengan baik. Semua teratur, semua berjalan seperti cakra manggilingan, tak ada cacat celah, Tak ada wajah-wajah yang murung. Semua wajah berwarna hijau daun, segar dan riang. Angin datang membelai membisikkan harapan-harapan. Harapan bagi seluruh manusia di muka bumi. Eh, diam, diam. Siapa kau ini? Hah? Kamu ini orang gila apa orang yang tidak waras? Apa kamu ini sedang kesurupan demi? Hah? Saya, saya baru saja membacakan sebuah syair. Omong kosong, omong kosong. Kau sengaja mengejek aku ya? Tidak tuan, saya tidak bermaksud mengejek siapa-siapa. Lalu, apa maksud syair-syair itu tadi? Enak saja. Dunia penuh keadilan. Subur makmur, gemari pahloh jinawi. Omongan apa ini? Lihat, dari pagi aku duduk di warung ini dan mereka hanya minum dua cangkir tuak. Sudah kataan. Tak ada wajah-wajah yang lesu. Semua wajah bersinar seperti daun-daun hijau, segar dan rimbun. Daun-daunan tai kerbau. Gembel jalanan butut. Mau mengejek orang dengan pura-pura membaca sair, Awas kau ya. Berani sekali lagi membacakan syair di depanku. Kupukul kau sampai babak belur. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam terapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi. sapinya asli loh. ampun Tuan, sungguh saya tidak bermaksud mengejek siapa-siapa. Saya hanya sekedar membuat syair. Saya tidak mempunyai keahlian apa-apa selain membuat syair. Barangkali Tuan mau bermurah hati. Berilah saya sepotong makanan dan seteguk minuman. Tidak butuh, tidak butuh. Aku tidak butuh menolong orang seperti kamu. Bicaramu ngawur. Oh, iya. Uh, tentu saja, tentu saja. Matamu buta. Pantas kamu tidak melihat kenyataan yang sedang ada. Lihatlah, anak-anak kecil bermain-main di halaman telanjang dada. Lihatlah, ibu-ibu bekerja di sawah dari pagi sampai sore membantu suaminya. Mereka semuanya, mereka bekerja tanpa kena lelah. Ampun Tuhan, sungguh saya tidak bermaksud mengajak siapa-siapa. Saya hanya sekedar membuat syair. Saya tidak mempunyai keahlian apa-apa selain membuat syair. Barangkali Tuhan mau bermurah hati. Berilah saya sepotong makanan dan seteguk minuman. Tidak butuh, tidak butuh. Aku tidak butuh menolong orang seperti kamu. Bicaramu ngawur. Oh, iya, uh, tentu saja, tentu saja matamu buta. Pantas kamu tidak melihat kenyataan yang sedang ada. Lihatlah, anak-anak kecil bermain-main di halaman telanjang dada. Lihatlah, ibu-ibu bekerja di sawah dari pagi sampai sore membantu suaminya. Mereka semuanya, satu keluarga bekerja membanting. Mereka bekerja tanpa kena lelah. Sedangkan itu, Ampun, Pak. Harap aku mau memberimu. Sekalipun hanya sekerat makanan. Dengar. Tai kerbau itu lebih berharga dari sairmu. Sairmu tidak laku dijual setengah kepeng. Sedangkan tai kerbau itu masih berguna untuk pupuk tanaman. Kau tahu itu? Iya, Tuhan, Saya tahu. Saya tahu. Sair saya memang tidak berharga. Tidak laku dijual setengah kepeng pun. Kalau sudah tahu, cepat tinggalkan tempat ini. Dan ingat nasihatku baik-baik. Sair itu barang mewah. Dan di tempat-tempat seperti ini, tidak ada barang mewah yang laku dijual. Sudah, sana pergi. Ada-ada saja. Orang dagang lagi rugi terus. Ada-ada saja. Kalau membuat sair bisa mendatangkan uang, Tak ada orang mau bercocok tanam. Tak ada orang mau menjadi prajurit. Tak ada orang mau memeras keringat dan memating tulang. Semuanya akan membuat sair. Suruhan satu tanpa membawa ayah. Aku harus dapat mengecoh Bapak Wali Kadep. Dia tidak boleh terus-menerus mengikuti aku. Nah, aku akan mengambil jalan pintas. Bapak Wali Kadep seperti kehilangan jejak. Ayu Wandira yang masih terus berusaha datang berlari-lari. Ah, ah, rasanya mau putus jantungku. Oh, oh, di mana bocah itu? Oh, tadi kulihat bayangannya melintas di sekitar tempat ini. Aduh, tapi tiba-tiba saja dia lenyap. Benar-benar gadis keras kepala. Wataknya sama persis dengan ibunya. Oh, pendiriannya kokoh bagaikan batu karang. Oh, hatinya keras bagaikan sekumpal padas. Oh, tapi, tapi aku harus dapat menemukannya. Aku akan mencari terus. Aku harus dapat menemukan Ayu dan membawanya kembali ke Pasuruan Satu. Oh, Ayu! Ayu! Sementara itu, Meisin gelisah di ruangan serambi pondoknya. Dia nampak cemas. Dia takut tidak mengalami bahaya di jalan. Rakeh pemintihan diam-diam mendekatinya. Ah, sudahlah, Nyai. Sebaiknya Nyai istirahat saja. Ini sudah malam, Nyai. Bagaimana aku bisa istirahat dengan tenang, Bapak Raki Pamintihan? Ayu Wandira masih juga belum kembali. Mungkinkah Bapak Wali Kadep gagal membawanya kembali? Ah, saya tahu watak Wali Kadep, Nyai. Dia itu tidak kenal putus asa. Dia pasti berhasil membawa putrimu kembali. Tapi sampai sekarang mereka belum kembali, Bapak. Ya, kita tunggu saja sampai besok pagi, Nyai. Kalau mereka besok pagi masih juga belum kembali, ya terserah Nyai. Mungkin Nyai bermaksud menyusul mereka. Aku menyesal sekali. Aku tidak tahu bahwa Ayu akan nekat seperti itu. siapa yang tidak merasa iba melihat kesusahan yang dihadapi ayah kandungnya? Ayah dapat mengerti perasaan Ayu saya dapat memahami gejolak jiwa seorang gadis remaja. Iya, terima kasih Bapak Raki Pamintihan. Baiklah, kita tunggu saja sampai besok pagi. itu Arya Dwi Pangga menginap di tepi jalanan desa Pongking. Dia meringkuk di balik sebongkah batu. Perutnya terasa perih dan hatinya terasa sedih. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan perutnya semakin bertambah perih. Dia berusaha untuk bangkit, tapi belum lagi dia berdiri dengan tegak, mendadak seorang laki-laki menghampirinya. Sinting, tunggu dulu. Jangan pergi kemana-mana. Aku mau bicara denganmu. Oh, ada apa, Tuan? Maaf, Terus terang saja. Akui saja apa yang telah kau lakukan kepadaku. Pas, jangan mungkir. Akui saja bahwa kau telah mencuri sepotong makananku. Ayo, jawab. Kau mencuri bukan? Jawab! Kurang ajar! Mau jawab apa tidak? A -a apa tuan? Saya saya mencuri. Setan bodoh. Murah buat tidak. bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik itu Arya Dwi Pangga tidur meringkuk di balik sebongkah batu. Kanan kirinya banyak tumbuh rumput ilalang. Arya Dwi Pangga masih belum keluar dari desa Pongging. Pagi hari dia terbangun oleh sengatan cahaya matahari yang hangat. Begitu terbangun dia menyadari bahwa perutnya sangat lapar. Dia lalu berusaha untuk bangkit. Tubuhnya merasa lemah, tapi belum sampai berdiri tegak, Mendadak seorang laki-laki menghampirinya dan menyapanya dengan kasar. Hei, gelandangan hina, penyair sinting, jangan pergi dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kau mempunyai urusan denganku. Oh, siapa tuan ini? Ah, ada apa tuan? Jangan pura-pura bodoh. Kemarin kau mencoba menjual sair-sairmu itu. Kau masih ingat? Oh, iya, saya masih dapat mengenali suara Tuhan. Ah, apakah Tuhan pemilik rumah minum itu? Ya, syukur kalau kau masih dapat mengenali suaraku. Sekarang kau harus mengakui perbuatanmu, penyair sinting. Ayo, jawab pertanyaanku. Bukankah kau mencuri sepotong makanan dari warungku? Hah? Mengapa kau diam saja? Ayo jawab. Kau telah mencuri makananku, kan? Tuhan, saya tidak pernah mencuri makanan Tuhan. Jangan berdusta kau. Akui saja perbuatanmu. Rupanya kau hanya berpura-pura saja. Kau berpura-pura menjual baik-baik sair, tapi ternyata kau seorang pencuri tengi. Jelas kau ini seorang pemalas. Kau malas bekerja. Dan kau mencari kesempatan untuk mencuri barang milik orang lain. sungguh, Tuhan. Saya tidak pernah mencuri makanan Tuhan. Bahkan sampai sekarang ini pun saya masih kelaparan. Saya tidak pernah mencuri, Tuhan. Saya tidak berani melakukannya. Saya takut. Saya ini orang susah. Tanpa mencuri pun saya sudah hidup dengan susah. Apalagi harus ditambah dengan mencuri. Oh, sungguh hinanya hidup saya ini, Tuhan. Sungguh nistanya. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. nah. Sekarang kau menyusun baik-baik syair lagi. Tapi aku tidak akan terpengaruh. Aku ini orang dagang. Hatiku sudah kebal. Aku tidak akan bisa terpengaruh dengan kata-kata yang memelas. Hai, penyair sinting. Kau boleh dapat membuat sair yang meruntuhkan air mata seluruh rakyat Majapahit ini. Tapi aku tidak akan terpengaruh. Sekarang ini bagiku, aku sedang berhadapan dengan seorang pencuri busuk. Ayo, gelandangan hina. Akui saja perbuatanmu. Atau kau ingin kuseret ke balai desa dan kubawa menghadap kepada kepala desa. Supaya tubuhmu hancur, lumat, dipukul dan ditendang orang-orang desa. Ampun Tuhan, jangan. Saya jangan dibawa ke balai desa. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak berani melakukannya. Saya ini seorang penakut Tuhan. Saya seorang pengecut. Mana mungkin saya berani mencuri lebih baik saya mati kelaparan daripada harus mencuri. Oh, pintar bicara kau. Hah? Dasar penyair. Sekarang rasakanlah pukulan-pukulanku. Daripada orang desa itu yang menghajarmu, lebih baik aku sendiri. Pemilik rumah minum itu nampak sangat geram. Dia segera menghajar Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga mencerit-cerit kesakitan sambil berusaha menangkis pukulan ataupun tendangan. Wajahnya segera menjadi bengkak, mulutnya berdarah, dan beberapa kali tubuh Arya Dwi Pangga terpelanting jatuh bergulingan di atas tanah. Tapi pemilik rumah minum itu nampaknya belum puas. Dia terus menghajar, menghajar, memukul dan menendang. Dan saat berikutnya, orang-orang desa berdatangan. sungguh sial nasibku ini. Oh, para dewa. Ampunilah dosa-dosaku para dewa. Hei, tidak usah menyebut-nyebut dewa. Kalau kau dapat membela diri, ayo lakukanlah. Mungkin kau dapat membela diri dengan sair-sairmu itu. Apakah benar dia telah mencuri makananmu? Oh, jelas. Jelas sekali. Kemarin dia datang ke rumahku dan membacakan bait-bait sair. Dia minta supaya diberi sepotong makanan dan seteguk minuman sebagai imbalan. Tapi aku menolak. Dia merintih-rintih, katanya dia kelaparan. Dan aku tidak peduli. Ya, untuk apa mempedulikan seorang malas? Salah dia sendiri. Kalau dia mau bekerja seperti orang-orang lain, kalau dia mau hidup baik, dia tidak akan kelaparan. Karena itu aku tetap menolak memberikan sepotong makanan. Ah. Nasibku ini. Oh, para dewa. Ampunilah dosa-dosaku para dewa. Hei, tidak usah menyebut-nyebut dewa. Kalau kau dapat membela diri, ayo lakukanlah. Mungkin kau dapat membela diri dengan sair-sairmu itu. Apakah benar dia telah mencuri makananmu? Oh jelas, jelas sekali. Kemarin dia datang ke rumahku dan membacakan baik-baik sair. Dia minta supaya diberi sepotong makanan dan seteguk minuman sebagai imbalan. Tapi aku menolak. Dia merintih-rintih, katanya dia kelaparan. Dan aku tidak peduli. Ya, untuk apa mempedulikan seorang malas? Salah dia sendiri. Kalau dia mau bekerja seperti orang-orang lain, kalau dia mau hidup baik, dia tidak akan kelaparan. Karena itu aku tetap menolak memberikan sepotong makanan. Nah, Setelah dia pergi, Ternyata ada beberapa... tunggu Ajar saja! Sungguh meriamu! Dulu, tunggu dulu. Aku juga minta bagian. Belum lama kain istriku juga hilang di jemuran. Pasti orang ini juga yang mencurinya. Ya. kalau begitu tunggu apa lagi? Pukul saja. Pukul saja sampai hidungnya penyok. Ah, kukira tidak usah. Rugi memukul orang buta seperti ini. Kalau saya pukul, dia bisa mati. Sebaiknya kita bawa saja ke balai desa. Kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Untuk apa? Untuk apa? Kita pukul saja dia di sini beramai-ramai. Kalau kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa, aku takut Bapak Kepala Desa akan terpengaruh. Dia pintar sekali berkata-kata. Dia pintar sekali menarik rasa iba dari orang. Dia pintar sekali bermain sandiwara. Lihatlah, Lihatlah wadahnya itu. Kasihan bukan? Kita merasa iba bukan? Itu hanya permainan saja. Nanti kalau kita lengah, kuping kita akan dicurinya. Sudahlah, untuk apa kita bawa ke balai desa? Kita pukul saja beramai-ramai sampai tulang belulangnya remuk. Ayo! Kalian juga boleh memukul. Kita pukul saja sama-sama. Ayo, kau juga boleh memukul. Kalau kau puas, pakai saja puntungan ini. Atau pakai saja batu ini, ayo. Ayo. Pemilik rumah minum itu dengan penuh semangat berusaha untuk membakar kemarahan orang-orang desa. Dan serentak hati orang-orang desa pun terbakar. Mereka memungut batu-batuan di pinggir jalan. Ada yang mematahkan dahan kayu untuk alat pemukul. Arya Dwi Pangga mengkerut ketakutan. Dia menutupi wajahnya dan sudut mulutnya masih mengalirkan darah. Tapi belum sampai orang-orang desa itu bergerak memukul. Mendadak muncul sesosok tubuh di tengah-tengah mereka. Tunggu! Hentikan! Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif usir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik materinya asli loh. Wah, ada yang datang. Siapa itu? Itu. itu? kau siapa? Hah? Eh, apa yang akan kalian lakukan terhadap orang yang tidak berdaya ini? Hei, eh, dia seorang pencuri. Dia telah mencuri ayamku. Iya, Dan dia telah mencuri makananku. Iya, dia seorang iya, pencuri yang mengaku-ngaku menjadi seorang penyair, penyair edan. Wah, apa buktinya bahwa orang ini mencuri? kalian bisa membuktikannya? Kalian jangan menuduh orang sembarangan. Siapa kau ini? Mengapa kau tuh campur urusan kami? Yang jelas, aku orang yang masih berpikiran sehat. Dan aku bukanlah sekumpulan binatang-binatang hutan. Orang ajar? Hah? Dia telah menghina kita. Dia mengatakan bahwa kita adalah sekumpulan binatang-binatang hutan berdebat. Hah, bukankah benar apa yang kukatakan? Kalian main pukul seenaknya saja. Main gebuk, main hakim sendiri, main gigit, main tendang, dan main sikut seenak sendiri. Hukuman yang setimpal untuk seorang pencuri. Kami tidak akan berlaku sopan kepada seorang pencuri tengik seperti orang ini. Dia harus kami hajar. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah pencuri. Tapi kalian telah mengambil tindakan kekerasan Kalian semuanya bisa dituntut ke pengadilan. Kehadiran orang ini telah membuat onar desa kami. Dialah yang harus diadili. Sudahlah, kau tidak perlu ikut campur. Mengapa aku tidak boleh ikut campur? Ha, kau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang itu. Juga dengan kami. Untuk apa ikut campur? Cepat pergi. Jangan ganggu kami. Awas. Sekali lagi kau berani menyentuh orang itu, aku akan bertindak. <laughs> <laughs> Lucu sekali bukan? <laughs> Pada saat kita akan menghukum seorang pencuri, tiba-tiba ada seorang gadis muncul di tengah-tengah kita dan dia dengan berani melarang kita. Huh, aku tidak mau dipermainkan. Kalau kau tidak mau minggir, bukan salahku. Mau pergi atau tidak? Tidak. Apa? Mau pergi atau tidak? Apa telingamu sudah budek? Aku tidak mau pergi. Kuulangi sekali lagi. Aku tidak akan pergi dari sini. Kurang ajar. Kau telah menghina aku. Hah? Iya. iya. iya. iya. Gadis ini mempunyai simpanan juga rupanya. Dan dia rupanya mau pamer kepada kita. Kurang ajar. Kau tidak perlu besar laga, saudara. Tak ada gunanya kau bertingkah di depanku. Aku tidak akan gentar kepadamu. Sekarang ayo, kau mau apa? Mau main pukul? Main tendang? Silahkan. Bagus, bagus sekali. Malu kalau sampai aku tidak bisa merobohkan seorang gadis remaja seperti ini. Bagus. Tunggu dulu. Aku akan bersiap-siap dulu. Ayo teman-teman. Kalian berdiri menjauh. Biar aku banting gadis ini di atas batu. Biar aku tinggi tubuhnya yang montok dan paling itu. Dasar mulutmu kotor. Mari sini. Ku cuci mulutmu biar bersih. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Aku belum siap. Tunggu dulu. Kian, kurang ajar. yang bertubuh pendek tegar itu segera menyerang ke arah Aiwandira. Dia melongo keheranan ketika serangannya gagal dan dengan mudah dapat ditepiskan. Laki-laki itu kembali menyerang dengan beringas. Pukulan-pukulannya datang beruntun dan kadang kala diseling tendangan-tendangan. Aiwandira melayaninya dengan tenang. Laki-laki itu bertambah penasaran karena serangan-serangannya selalu menerpa ruangan kosong. Bahkan beberapa kali tendangan Aiwan Diras singgah di wajah ataupun di bagian tubuhnya yang lain. Setelah beberapa jurus berlalu, Aiwan Diras sudah kelihatan tidak sabar lagi. Buru-buru dia mengeluarkan kolek kayu mandana dan selendang kuning. Dan selanjutnya dia memainkan jurus-jurus emban gendong momongan. Pemilik rumah minum masih belum menyerah. Dia kembali menerjang dengan garang. Mampus kau! Yeah! Aduh, Biung. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Tanganmu akan kupatahkan. Eh, eh, eh. Tanganmu akan kubuat remuk. Baru kulepaskan. Aduh, aduh, ampun. Ampun, jangan. Tanganku jangan dipatahkan. Tanganku hanya dua. Kalau tanganku dipatahkan satu, tanganku yang lain bagaimana? Tanganmu akan kupatahkan dua-duanya, tahu? Supaya apa? Tahu? supaya kau tidak dapat memukul orang seenak perutmu sendiri. Lihat, orang itu sudah cacat. Dia tidak mampu melihat apa-apa. Tapi kau memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Kau ini manusia macam apa, ha? Kau keturunan apa? Ampun, ampun, aduh, ampun, aduh. Aku sudah kapok. Aku menyesal sekali. Lepaskan tanganku, aduh bingung. Kau keturunan apa, ha? Eh, eh. Keturunan manusia atau binatang? Ampun, eh. aku keturunan manusia. Aduh, ah, aku keturunan manusia biasa. Kalau kau keturunan manusia, mengapa tinggal akumu seperti binatang? Aduh, biu, aduh, sakit sekali. lepaskan tanganku, aduh, lepaskan, lepaskan tanganku, Gusti. Tidak, tidak akan kulepaskan. Ah, ah, aduh. Ayo, Siapa di antara kalian yang mau mencoba membela orang ini? Ayo, silakan maju ke depan. Ayo, aku menantang kalian berbuat kekerasan. Aku tidak terima kalian berbuat sewenang-wenang kepada orang ini. Sekarang akulah lawan kalian. Akulah yang akan membela orang ini. Ayo. Siapa yang masih menuduh dia mencuri? Ayo, maju ke depan. saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?